Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salatil Witr wa Tarawih. Pembahasan fikih tentang kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan salat tarawih dan witr yang mana kita masuk pada kesempatan hari ini kepada sesi ke-23. Maka di sesi ke-23 ini insya Allah kita membantah dari kelompok Abu Hanifah yang mana mereka menyelisihi jumhur ulama yang mengatakan dua perkara. Perkara yang pertama bahwa sholat witir itu tidak boleh satu rakaat, paling sedikit tiga rakaat. Dan perkara yang kedua dalam praktek keifiyah sifat tiga rakaah itu harus seperti salat maghrib. Satu kali salam. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan membantah kelompok Al-Hanafiyah, dipersilahkan kepada Ina untuk mentasmi dan juga di sana ada soal jawab Mungkin jika ada waktu kita menjawabnya barakallahu fikum. عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكرها حديث صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ولم يوتر فأوتر حديث حسن لغيره أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أصبحت ولم ولم أوتر فقال إنما أوتر بالله فقال إني أصبحت ولم أوتر يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر قال فأوتر حديث حسن قال المؤلف رحمه الله حديث الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء من فات منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafa an yatihi aw yasih aw nasyahu fal yusallihi ila al-karamu. Hadis sahih. Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ahadukum al-yutir falyutir." Hasan Ghari. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, ini asbahtu al-mutir." Faqala, "Ana usru bi laili." Ya Rasulullah, ini asbahtu al-mutir." Qala, "A'udzu." Hadis Hasan قال المؤلف حفظه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاثه حي بثلاثه لا لا ادعهن حتى اموت صوم ثلاثه ايام من كل الشهر وصلاه الضحى ونوم على صلاه الوتر متفق عليه بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي بثلاث لا ادعوهن ما عشت ثلاثة أي صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى بأن لا أنام حتى أفلح الثالثة الثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداومها ولا يدعها في حضر ولا في سفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني اوصاني خليلي بثلاث الا الا ادعهن في حضر ولا في سفر صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أريد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم يجر على راحلته متفق عليه ولم ألف رضي تعالى عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير على راحلته متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء قال اوصاني حبيبي بثلاث صلى الله عليه وسلم بثلاث ان لا ادعها ما عشت مصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن أنام حتى أوتر رواه مسلم والثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاوزها ولا يدعها في حضن ولا سفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا في سفر ولا خطر ركعتين ركعتين ركعة وصيام من كل شهر وصيام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنا حتى أوتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رعيل يؤمن على رعيحته راحلته راحلته متفق عليه بسم الله قال الملك رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه ما عشت لا أدعهن ما عشت في ثلاث بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى Ikut tante. وصلاة الضحى وبأن Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami salati tarawih wal witr mas'alatun arad ala qawli Abi Hanifah. Kita masuk kepada masalah membantah dari ucapan Abu Hanifah seperti diketahui barakallahu fikum yang rajah dalam permasalahan jumlah rakaah adalah seperti ucapan jumhur ulama bahwa witir itu bisa satu rakaat seperti hadis Ibnu Umar yang mutafakun alaih bahwa salatul lail matna matna salat malam itu dua rakaat dua rakaat kemudian idza fasita antadkhulal fajr an yadkhulal fajr maka witirlah meskipun dengan satu rakaat mewitirkan dari jumlah-jumlah yang genap yang telah lalu. Ini menjadi pendalilan tentang witir satu rokaah. Dan banyak pendalilannya di pelajaran lalu. Dan juga pendapat jumhur witir tiga rokaah. Dan keifiahnya telah kami sebutkan di hadis-hadis yang lalu tentang pertama dari Ibnu Umar yang sahih bahwa Nabi Muhammad s.a.w. yafsilu baina asyafa wal witr. Bahwa Nabi jika witr tiga rakaat memisahkan antara yang genap dua rokaah dengan yang satu rokaah menjadi tiga dipisah dengan atas lim. Sehingga dua kali salam. Tidak seperti sholat maghrib. Dan juga dari hadis Abi Hurairah. Latu tiru bitalat. Tidak boleh seseorang melaksanakan witr tiga rakaat tasbihan lil maghrib dalam keadaan seperti salat maghrib. Kaifiahnya. Di mana salat maghrib dua kali tasyahud satu salam. Maka tidak diinginkan seperti itu. Dan di bab ini kita masuk kepada bantahan kepada kelompok Abu Hanifah yang mana mereka seakan-akan beristidlal dengan hadis namun kita jawab hadisnya itu dari dua perkara. Perkata yang pertama, penjelasan pendalilan mereka bahwa mereka beristidlal dengan hadis-hadis yang doif, yang tidak bisa dijadikan dengan hujjah. Bantahan yang kedua, jika ada mereka beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih, maka kita jelaskan ada musorohah fi wajhi dalalah. Maka kita katakan bisa jadi hadisnya sahih walakin ghairu sharih. Maknanya tidak ada sorohah dalam wajah pendalilannya. Maka kita masuk kepada permasalahan yang pertama. Dari pendalilan-pendalilan Abu Hanifah yang menafikan liter itu dengan satu rakaat. Beristidlal kelompok Abu Hanifah dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Katanya berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Witru laili salatu witru laili salatun." Kawitrin nahar salatil maghrib. Bahwa witernya malam itu tiga. Seperti witirnya siang di salatil maghrib. Apa makna dari hadis ini? Makna dari dari hadis ini Kata Abu Hanifah pendalilannya adalah witirlah sholat malam itu paling sedikit tiga rokaah. Seperti Allah menjadikan witirnya siang, apa witirnya siang? Sholat maghrib. Maka Allah itu wit, hibul witro. Di hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah, Allah itu ganjil. Satu. Dan mencintai jumlah yang ganjil. Allah menginginkan peribadatan kita di siang hari dalam keadaan witir. Maksudnya bagaimana? Ibadah kita dari salat fajar, dihitung satu hari dari fajar, duhur, maghrib dan isya, maka ditutup amalan duhur itu dari fajar, duhur, asar dengan witir yakni maghrib. Maka dinamakan maghrib witur, witirnya siang. Kemudian untuk sholat malam, mulai dari sholat isya, sholat malam. Bersama dengan sholat tahajud, maka ditutup dengan witir menjadi sebelas. Maka ini yang diinginkan dengan witir malam. Maka kesimpulannya di hadis-hadis yang banyak dan sahih bahwa Allah mencintai witir, maka sholat siang witirnya maghrib. Sholat malam witirnya sholat lail yang 11 rokaah berarti dia witer. Alhasil melaksanakan witer di sholat siang hari dengan maghrib dan melaksanakan witer di malam hari dengan sholat tahajud 11 rokaah atau tarawih di bulan Ramadan, maka ini perkara yang sangat baik. Di sini dijadikan pendalilan oleh Imam Ibnu Mas'ud, witrul lail salasah. Kata Nabi, witirnya malam itu tiga. Nah, kata dia, ini pendalilan bahwa witir itu tidak boleh satu, harus tiga. Karena witernya siang itu maghrib tiga rakaat. Maka di malam pun harus tiga rakaat. Maka ini pendalilan kelompok Abu Hanifah. Dan ini jelas menyelisihi sunnah Nabi. Di mana di hadis Ibnu Umar jelas. fau Fa'utiru biwahidah. Yutiru min salatik maqablak. Untuk mengganjilkan salat-salat kamu. Yang salat itu matna-matna diwitirkan menjadi tiga. Dan selain menyelisihi dari permasalahan muhalafah hadis juga hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Hadis Ibnu Mas'ud tadi hadis yang dhaifun jiddan. Dikeluarkan oleh Imam ad dan al Bayhaqi dari sanad Malik ibnul Harith an Abdurrahman ibni Yazid an Nakhai an Abdullah ibni Mas'ud. Witru lail salasa Kawitri nahar salatil maghrib. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Di sanadnya Malik Ibnul Harith wa huwa As-Sulami Ar-Raqi yang mana dia adalah rawi yang sikoh kecuali Yahya ibn Zakaria telah didoifkan oleh Adarukutni dan selain dhaifannya dari Yahya ibnu Zakaria yang mana di sanadnya Yahya ibnu Zakaria meriwayatkan dari Al A'mas dan A'mas meriwayatkan dari Malik ibnu Harith dari Abdurrahman ibnu Yazid An-Nakhai dari ibnu Mas'ud. Maka di sini Yahya ibnu Zakaria selain dia adalah rawi yang doif juga dia menyelisihi liman huwa awsat hmm. minhu. Dia menyelisihi rawi yang lebih kuat derajatnya. Siapa? Seperti Sufyan ats Diriwayatkan Abdul Razak dan Imam Ibn Saibah, Ibnu Abi Saibah dan juga Abdullah Ibn Numair diriwayatkan Ibnu Abi Saibah dan Zaidah Ibnu Qudamah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Suja Ibnu Walid yang saduk diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi semuanya yang saya sebutkan tadi meriwayatkan dari al Akmas dari Malik Ibnu Harith dari Abdurrahman Ibnu Yazid dari Abdullah Ibnu Mas'ud dengan lafaz al-witru salat kawitri nahar salatil maghrib dalam keadaan mauquf ucapan Abdullah Ibni Mas'ud maka dari jumlah yang banyak tadi Pertama Sufyan Atsauri imam. Kemudian Abdullah ibnu Numair dia rawi yang juga imam. Zaidah ibnu Qudamah Sikoh. Suja ibnu Walid Saduk. Keempatnya ini meriwayatkan dari Al-A'mash. Dari Malik ibnu Harith. Dari Abdurrahman ibnu Yazid An-Nafai. Dari ibnu Mas'ud. Dalam keadaan mauquf. Berkesendirian tadi di riwayat ada Rukutni dan Al-Baihaqi Yahya Ibnu Zakaria Al-Kufi. Yang mana dia rawi yang taif. Menyelisihi empat rawi yang salah satu di antaranya Sufyan ats imam. Maka Sufyan Atsauri berselisih dengan rawi yang taif tadi Yahya Ibnu Zakaria Al-Kufi. Satu saja lawan satu, maka Yahya Ibnu Zakaria akan kalah. Dari segi hafalannya bukan dari segi jurusnya. Maka Sufyan Atsauri imam hafalannya jelas diambil lebih baik daripada Yahya ibnu Zakaria. Maka riwayat Yahya ibnu Zakaria yang marfu tadi dari ibnu Mas'ud dari Nabi mungkar. Maka yang rajih dia mauquf dari ucapan ibnu Mas'ud. Sekarang jika ditanyakan kepada kita, Taib mauquf. Bukannya bisa dijadikan pendalilan? Kita katakan mauquf bisa dijadikan pendalilan. Namun lihat dulu sanatnya. Dan kita juga mengatakan bisa jika bisa dijadikan pendalilan jika tidak menyelisihi sunnah Nabi. Maka di sini menyelisihi sunnah Nabi atau tidak? Jelas menyelisihi di hadis Ibnu Umar salatul lail matna matna idah khasita an yadkhul al fajr fasallil witr wahidah. Menyelisihi sunnah. Maka kesimpulannya hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud ini pun dia rawi uh, dia sanadnya mauquf yang dhaif. Pertama karena ada anak-anak Al-A'mas. Al-A'mas an Malik Ibn al-Harith. Maka di sini sanadnya semua rijalnya sikor kecuali anak-anak dari Al-A'mas. Maka hadis ini hadis yang mauquf ala rajih. Dan bahkan para ulama ahlul ilal, ahlu penyakit hadis, mereka pun telah mendoifkan riwayat yang marfu. Seperti berkata ada rukutni Yahya ibnu Zakaria hada yuqalulahu ibnu Abi Hawajib da'if. Walam yarwihi anil a'mas marfu'an bayruhu bahwa dia rawi yang do'if dan tidak meriwayatkan dari Al-A'mas yang marfu kecuali dia sendiri. Nandakan bahwa dia itu berkesendirian. Berkesendirian jika hafalannya bagus tidak apa-apa. Dia do'if berkesendirian melawan imam sikot. Menandakan hadisnya mungkar. Hadisnya ditinggal. Berkesendirian. Selain itu, juga menghukumi Imam Al-Baihaqi hada sahih min hadis Abdullah bin Mas'ud min qawlihi ghairu marfu ila nabi bahwa hadis ini yang rajih adalah ucapan Ibnu Mas'ud maknanya mauquf bukan marfu dari ucapan nabi dan siapa yang mengangkatnya marfu qad rafa'ahu Yahya bin Zakaria dari Al-A'mas dan dia dhaif Wariwayatuhu riwayatuhu tukhalif riwayah al-jamaah anil a'mas. Dan periwayatannya menyelisihi jamaah dari al-a'mas. Siapa saja ingat Sufyan at tsauri Zaidah Ibnu Qudamah, Suja. Maka Suja di sini pun Ibnu Walid dalam keadaan saduk Hasanul Hadis. Maka kesimpulannya barakallahu fikum Riwayat Sufyan Ats-Tsauri yang didukung dengan tiga rawi yang lainnya Abdullah ibnu Numair, Suja ibnu Al-Walid dan juga Zaidah ibnu Kudama dari Al-A'mas meriwayatkan secara mauquf maka inilah yang rajah kata ada rukutni namun disebutkan wahada mungqati wa mauquf dari mana disebut mungkote? Dari anak-anak Al-A'mas. Maka ini pendalilan mereka yang pertama dan di sini pendalilannya terbantah dari ilmil hadis karena mungkar. Kemudian yang kedua, kelompok al hanafi yang beristidlal dengan hadis Ali radhiyallahu anhu dan mengangkatnya kepada Nabi karena Rasulullah SAW yutiru bisalat bahwa Nabi dulu melaksanakan witir itu tiga rakaat tidak satu rakaat yutiru bisalat maka di sini pun kita bantah bahwa hadis Ali dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Abu Bakar Ibnu Ayyash an Abi Ishaq anil Harith an Ali maka di sini Abu Ishaq dia As-Sabi'i mudallis walam yusarrih bisima. Dan Al-Harith huwa al akwar Tentang permasalahan Al-Harith dan dia itu al akwar matanya rusak satu. Kalau bahasa Indonesia nya apa? Matanya rusak satu. Picat. Juling lain ke arah sana. Dia rusak satu tidak berfungsi. Yang saya tahu picak. Maka Ali Al-A'war selain dia dari segi madhab dia adalah syi'i dan dari segi hafalannya rusak. Dan terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama rusaknya hafalannya sampai tingkat dia itu do'ifun jiddan ataupun do'if. Maka sebagian para ulama ada yang mengatakan dia jid jiddan. Telah didustakan oleh para ulama. Di antaranya Abu Ishaq As-Sabi'i sendiri yang meriwayatkan dari dia di sanad ini. Dan juga Imam as syabi Siapa as syabi Amir ibn Syaraqil dan Ali al Madini. Tiga imam mendustakan dia. Wa ala dhahabi ala takdzibihim iyahu hina qal wa zahir annahu kana fi filahjatihi wa hikayatihi. Amma fil hadis An-Nabawi fala. Maka dibela oleh Imam Az-Zahabi bahwa pendustaannya bukan pendustaan di hadis Nabi. Maknanya dia memalsukan hadis bukan. Tetapi dia masyhur tukang dusta di kalangan manusia. Dan ini pun tetap kita buat. Maka tidaklah syarat orang yang diterima hadisnya kecuali dia menjauhi dusta dari ucapan manusia. Dan juga tidak memalsukan hadis. Karena jika seseorang pendusta, bagaimana kita akan percaya kepadanya? Ditakutkan dia meriwayatkan hadis Kemudian hadis itu ternyata dari bualannya, dari kedustaannya. Maka wallahu a'lam yang paling dekat menurut pendapat kami bahwa yang diinginkan kazab apa-apa yang dirojehkan oleh para ulama seperti Abu Ishaq bahkan dia muridnya dan imam dan Asy'abi orang yang sezamannya dan imam dan datang kemudian setelah itu Ali bin Madini dan keduanya meriwayatkan idhuwa matruk layuh tajubi miman yuttaham bil kadib yang mana para aimah mengatakan seperti Asyabi dan juga Abu Ishaq muridnya dia rawi yang ditinggal matruk. Tidak butuh kepada hadis-hadisnya. Dan begitu pun Ibrahim An-Nakhai sama menuduh Al-Harith Al-A'war seperti itu. Dan juga Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan layuh tajubi hadithihi. Tidak dibutuhkan dari hadisnya. Dan dulu Imam Abdurrahman Ibn Mahdi ke hadis Harith telah meninggalkan hadis Al-Harith. Maka dari ucapan al-lul Jarhi wa taadil dalam permasalahan Al-Harith al aqwar maka dia itu dhaifun dan wallahu a'lam. Namun muskilah ya ibadullah. Periwayatan Al-Harith al aqwar dari Ali itu banyak. Sehingga kadang-kadang tidak ada jalan lain kecuali periwayatan Ali dari Al-Harith Al-A'war. Sehingga banyak juga para ulama yang membutuhkannya untuk mengangkat hadis-hadis. Maka kadang-kadang yang mengatakan dia itu da'ifun jiddan di saat butuh syawahid dari Ali mengatakan Ali jalannya jalan yang doif munjabir karena al harith hanya doif biasa Kadang-kadang seperti itu, alhasil itulah kita banyak kekurangan dan para ulama yang lain pun. Kemudian kita masuk kepada pendalilan yang ketiga, kesimpulannya hadis Ali doif karena Al Harith Al A'war. Terserah Al Harith Al A'war mau dihukumi apa, apakah dia doif munjabir ataupun doif jiddan. Yang jelas doif Dan datang dari Aisyah yang ketiga. Al-witru salat kasalat kasalatil maghrib. Bahwa salat witr itu tiga rakaat seperti rakaat maghrib. Ini pun pendalilan mereka yang menginginkan tidak boleh salat witr satu rakaat. Maka di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dan Ibnu Hibban di Al-Majruhin. Dari jalan Abu Bahar Al-Bakrawi dari Ismail ibnu Muslim dari Al-Hasan dari Sa'id ibnu Hisham dari Aisyah. Berkata Aisyah dari Nabi, Al-witru salat kasalatil maghrib. Witir itu ada tiga. Tiga rakaat seperti witirnya maghrib. Witirnya siang maghrib. Pendalilannya jelas. Namun sanad ini pun do'if. Abu Bahar dan Ismail ibnu Muslim al-Makki keduanya do'if. Dan Al Hasan Al Basri meriwayatkan dari Sa'id atau dari Sa'ad bin Hisham dalam keadaan dia seorang mudallis dan tidak mentasri, Maka hadis ini musalsal di dhaif. Abu Bahar dhaif, Ismail ibn Muslim dhaif, Al Hasan Al Basri mudallis dan tidak mentasrihkan. Maka kesimpulannya hadis Aisyah juga dhaif. Kemudian beristidlal juga yang keempat dengan hadis dari Abdullah bin Umar. Salatul maghrib witrun nahar autiru salatul lain. Bahwa salat maghrib itu adalah witirnya siang. Maka witirlah malam dengan tiga rakaat. Maka dari sini pun berkeinginan mereka bahwa lapat-lapat seperti ini menjadi pendalilan larangan sholat witir satu rakaat. Maka hadis yang keempat dari Ibnu Umar di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Saibah dari Yazid Ibnu Harun, Imam dari Hisham Rajih yang mana Hisham di sini adalah Ibnu Yunus ataupun Hisham Ad-Dustuai dari Ibnu Sirin yakni Muhammad dari Ibnu Umar. Karena Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatul maghrib witrun nahar. autiru salatul lail. Salat maghrib itu adalah witirnya siang. Maka salat witirlah di malam hari. Sekarang hadis ini berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Hadis ini derajatnya sahih. Di mana diriwayatkan dari Ayub as dari Ibnu Sirin. Diriwayat Abdul Razak. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah dari Hisham Adustuai dari Ibnu Sirin. Maka semua rijalnya sifat. Ayub as Imam Ibnu Sirin gurunya dan Hisham Adustuai Imam meriwayatkan dari Ibnu Sirin gurunya. Maka Lafadz fa'autiru salat lail, maka witirlah salat lail. Nabi memerintahkan untuk melaksanakan salat witir. Apakah di sini dibatasi hanya tiga? Mana pendalilannya tidak boleh satu? Tidak ada. Maka di sini kita katakan jawabannya untuk hadis Ibnu Umar jawabannya sah, hadisnya sahih. Namun pendalilannya goirus sahih Kenapa kita katakan gairu sharif? Karena diperintahkan oleh Nabi fa'autiru salata. Eh, fa'autiru bilail. Maka witirlah salat lain. Tidak disebutkan harus tiga. Tidak boleh satu. Maka kita jawab kepada mereka hadis Ibnu Umar sahih namun tidak ada wajah pendalilan. Adapun lafaz salatul maghrib witrun nahar tidak ada hubungannya. Mengilzamkan seperti salat maghrib harus tiga. Maka tidak ada pendalilan sama sekali. selesailah dari bantahan kepada kelompok Abu Hanifah dari segi sholat witir itu harus tiga rakaat, tidak boleh satu. Kemudian sekarang kita masuk kepada bantahan dari pendapat mereka yang kedua bahwa sholat witir yang tiga rakaat sifatnya tiga rakaat itu harus disambung seperti sholat maghrib. Terus sampai tiga rakaat baru satu salam. Tidak seperti jumhur dan kita yang lakukan di sini. Dua rakaat salam kemudian ditambah satu rakaat salam. Tidak. Maka pendalilannya mereka beristidlal dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW melarang anil bat anil butairo. Nabi melarang dari perbuatan butairo. Apa makna butairo? An yusalliya rajul wahidah yutiru biha bahwa Nabi melarang seseorang dari butairo. Katanya butairo itu sholat satu rokaat. Dalam keadaan witir satu rokaat itu dilarang. Maka hadis ini jika sahih berlawanan dengan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Fayutiru biwahidah. Yutiru ma Jika hiftum. Jika kalian takut maka witirlah satu kali. Satu rokaat. Di sini dilarang oleh Nabi Al-Mutairah yang melaksanakan sholat witir satu rakaat. Ini jika sahih. Dan begitu pun dari istidlal bermakna dengan ini dengan hadis Aisyah. Yang marfu katanya kana salimu yusallimu atai al-witr. Bahwa Nabi dulu tidak pernah salam pada dua rakaat setelah witr. Sehingga Nabi sholat witr yang tiga itu satu kali salam saja. Maka jawaban kita kepada dua hadis yang dijadikan andalan bagi mereka bahwa sholat witir yang tiga rakaat hanya satu salam, sholat witir tiga rakaat hanya satu salam seperti sholat maghrib. Maka hadis yang pertama dari Abi Sa'id dan hadis yang kedua dari Aisyah kita jawab hadis Abi Sa'id diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid. Dan di sanatnya ada Abdul Aziz ibnu Muhammad Ad-Darwardi an Amr ibn Yahya an Abihi an Abi Sa'id. Maka Abdul Aziz Muhammad ibnu Muhammad Ad-Darwardi dia adalah rawi yang saduk. Dan sebelumnya diriwayatkan oleh Utsman ibnu Rabi'ah. Dan Utsman ibnu Rabi'ah dikatakan oleh para ulama seperti Al-Ukaili al-ghalib ala hadisihi al-wahm. Yang mana dia itu kebanyakan hadisnya itu waham, kesalahan. Dan berkata Imam Ad-Darukutni Muhammad Ibnu Utsman yang meriwayatkan di sini adalah rawi yang dhaif. dan telah dihukumi oleh Ibnu Qattan al hadith min syadil hadis alladzi la yu'raj ala ruwatihi malam tu'raf adalah tuhum maka hadis ini adalah hadis yang lafadznya aneh berkesendirian bahwa Nabi melarang al-baitara tidak ada riwayat yang lain kecuali riwayat ini dari jalan ini maka dari sini kita masuk kepada beberapa kaidah di ilmu ilmu mustalahil hadis dari hadis-hadis yang mungkar yang dijauhi oleh para ulama pertama hadisnya itu tidak datang riwayat kecuali dari satu jalan yang kedua lafadznya aneh bahkan menyelisihi misalnya dari sunnah seperti di sini Nabi melarang al baitar melaksanakan witir satu rakaah orang yang bangun sebelum sebelum fajar Misalnya seperempat jam. Misalnya adzan fajar jam 5. Dia bangun 4.45. Dalam keadaan tergopoh-gopoh ke WC dan mengeluarkan hajatnya karena nanti kalau dia hanya wudhu saja akan entut misalnya waktu sholat. Maka dia tergopoh-gopoh ke WC dan di WC lama 10 menit. Padahal Allah dalam keadaan perutnya kembung dan sebagainya. Maka dia keluar dari WC waktu hanya 5 menit. Menggunakan pakaian kemudian sholat menghadap kiblat, baru hanya mungkin satu rakaat sudah ada tanda-tanda mau adzan fajar. Maka dia sholat satu rakaat. Boleh apa tidak? Boleh. Karena di hadis Ibnu Umar, faida khasita antudrikal fajr di wahidah tutiru makobla. Maka di hadis ini hadis yang ganjil aneh di hadis Al Baytarok bahwa seorang tidak boleh sholat witir satu rakaat. Maka perkara seperti ini perkara yang stranger, aneh. Dilihat oleh para ulama sanadnya tidak begitu kuat. Pertama, Abdul Aziz ibnu Muhammad Ad-Darwardi ma'ruf. Dia itu hafalannya kurang kuat. Meskipun dia dirajihkan saduk. Namun muridnya Utsman ibnu Rabi'ah. Dia adalah Utsman ibnu Muhammad Ibnu Abi Rabi'ah sebutkan oleh Al-Ukaili Al-Ghalib ala hadithihi waham. Maka kebanyakan dari hadisnya itu kewahaman. Dan didoifkan juga oleh Hadarukutni sehingga Ibnu Qattan menghukuminya hadis ini syad berkesendirian dengan lafaz seperti itu. Maka Allah alam hadis ini tidak bisa dijadikan hujah Apalagi mukhalafah dengan hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Maka kita bantah juga dengan doifnya periwayatan ini. Kemudian yang terakhir beristidlal dengan hadis Aisyah. Maka di sini ya ibadah Allah, lafadznya jelas. Jelas apa tidak? Tentang permasalahan tidak boleh satu rakaat dan juga tentang permasalahan tidak di putuskan. Maka pendalilannya di sini jelas. Aisyah tidak boleh diputuskan dengan salam harus bersambung tiga rakaat. Maka diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Malik, Imam Ibnu Abi Saibah dan Ibnu Rawaha tentang hadis ini. Maka hadis yang dijadikan oleh pendalilan Abu Hanifah diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Ismail ibnu Mas'ud. Haddatsana Bisr ibnu Mufaddal, haddatsana Sa'id an Qatadah an Zurarah an Sa'ad ibnu Hisam an Aisyah. Karena la yusallimu fi rakaatai al-witr. Dulu Nabi tidak pernah salam di dua rakaat witr, langsung di rakaat yang ketiga. Lafaznya jelas apa tidak? Jelas. Namun tidak sahih. Maka hadis ini diriwayatkan An-Nasai dengan sanad yang tadi dan diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Abi Saibah dan Ibnu Rawahah ataupun Ibnu Rahaweh, Ishaq Ibnu Rahaweh di musnadnya dari jalan Sa'id Ibnu Abi Arubah an Qatadah an Zurarah an Sa'id Ibnu Hisham an Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimu fi raq'atil witr dan diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari jalan Aban an Qatadah an Zurarah dari Sa'ad bin Hisam dari Aisyah dengan lafaz bahwa Nabi dulu yutiru bi salat layak yaqudu illa fi akhirihin. Nabi salat tiga rakaat dan tidak salam kecuali di akhirnya. Maka hadis ini seperti kami sebutkan madarnya kepada Qatadah. Dan Qatadah mudallis dan di jami periwayatannya mu'an'an an zurarah an zurarah maka oleh sebab itu sanad ini dhaif dan telah di oleh ulama sebelum kita seperti Imam Ahmad dha'afa isnad hadal hadis dia mendaifkan sanad di hadis ini Dan selain dari itu, selain doifnya periwayatan-periwayatan ini, telah datang nas yang sahih dan sahih tentang pelarangan tasabuh salat witr yang tiga rakaat khusus seperti salat maghrib yang telah terdahulu dari hadis Abi Hurairah. Wala tusabbihu bi salatil maghrib. Maka hadis ini pun menyelisihi hadis dari Aisyah yang kita baca tadi. Maka kesimpulannya ya ibadah Allah bahwa pendapat Abu Hanifah yang menyelisihi jumhur dari dua perkara. Perkara yang pertama, sholat witir itu harus satu rokaah, tidak boleh afwan. Sholat witir itu harus paling sedikit tiga rokaah, tidak boleh satu, pendalilannya doif. Dan yang kedua, dengan sholat witir tiga rakaat sifatnya harus seperti sholat maghrib, dua tasahud, satu kali salam di akhirnya, maka dua pendapat ini mardudah, ditolak. Karena istidalnya kembali kepada dua perkara. Ima istidlal bihadithin doaib atau yang kedua beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih tetapi tidak sorih. Maka ini jawaban kita kepada kelompok Abu Hanifah. Masih ada waktu? Ada soal jawab atau nanti asar saja? Nanti asar ya, capek. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.